Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata Wa qala Ibn Jarir Telah berkata Imam Ibn Jarir Ibn Jarir adalah Imam Ahli Tafsir Ibn Jarir At-Tabari Haddathani Yunus Telah menyampaikan kepadaku Yunus Qala amba'na Ibn Wahbin ia berkata telah menyampaikan kepadaku Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab Qala Qala Ibnu Zaid Ia berkata telah berkata Ibnu Zaid Haddathani Abi Telah menyampaikan kepadaku ayahku Qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mas samawatu sab'u fil kursi illa qadak mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahi masab'atin ulqiya fit turs tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti tujuh dirham yang dilemparkan ke, ke satu lembah Tidaklah langit yang tujuh Dibandingkan kursi Allah Kecuali hanya seperti tujuh dirham Yang dilemparkan ke sebuah lembah Qala wa qala Abu Dhar Samiatu Rasulullah wasallam yakul Dan berkata Abu Dhar Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mal kursi fil arsh illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin al ard tidaklah kursi dibandingkan dengan arsh kecuali hanya seperti gelang yang terbuat dari besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang luas di bumi ini jemaah sekalian hadis dengan lafaz ini dilemahkan didoifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilatul Ahadith Ad-Dhaifah yaitu sebuah kitab khusus yang berbicara tentang hadis-hadis yang lemah dan palsu dan hadis dengan lafaz ini lemah dijelaskan kelemahannya oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadith Ad-Dhaifah Nomor hadis 6118 Tetapi ada hadis sahih Yang lafaznya mirip Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah Dalam Kitabul Arsh Begitu pula Al-Bayhaqi dalam Al-Asma' wa Sifat Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Dalam Silsilatul Ahadith As-Sahihah Nomor hadis 109 juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan lafaz yang hampir mirip namun lebih sahih Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqah bi ardi falatin Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti sebuah gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilkal halqah. Begitu pula besarnya arsy Allah dibandingkan kursi Allah adalah seperti besarnya padang pasir yang luas itu dibandingkan dengan gelang tersebut. Inilah lafaz hadis yang sahih. Jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita besarnya arsh dan besarnya kursi Allah Azza wa Jalla. Kursi Allah yang disebutkan dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Wasi'a Yuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diliputi oleh kursi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita perbandingan langit yang tujuh dengan kursi Allah hanya seperti sebuah gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi langit yang tujuh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada orang punya gelang, lalu dia bandingkan dengan besarnya masjid ini, kan nggak ada apa-apanya gelangnya. Sekarang bandingkan dengan padang pasir yang luas, tentu lebih tidak ada apa-apanya lagi besarnya gelang itu. Seperti itulah jemaah sekalian perumpamaannya. Langit yang tujuh ini dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lihat dulu besarnya langit dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Sebagaimana dalam riwayat berikut Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau ia berkata Bainas sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati amin Antara langit dunia dan langit berikutnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan Wabayna kulli sama'in wa sama'in wa kulli sama'in wa sama'in 500 amin dan antara satu langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Jadi jangan bermimpi mau menembus langit. Belum sampai sudah mati. 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 amin. Dan di antara langit yang ketujuh dan kursi Allah juga 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma khamsumi'ati amin. Dan antara kursi dengan air adalah 500 tahun perjalanan. Jadi subhanallah, di atas langit yang ketujuh ada al-kursi dan di atas al-kursi ada air. Ada lautan yang besar wal arshu fawqal ma dan arsy Allah di atas air tersebut wallahu fawqal arsy dan Allah di atas arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum namun tidak tersembunyi atasnya sedikit pun amalan kalian akhrajahu ibnu mahdi an hamad ibn salama an Asim an Rizin an Abdullah dikeluarkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah dari Asim dari Rizin dari Abdullah ini sanatnya dan sanat ini sahih disahihkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasarul Ulu jadi ini athar ucapan Ibnu Mas'ud tapi sahih beliau mengucapkan namun walaupun ini ucapan Ibnu Mas'ud dia hukumnya sama dengan hadis makanya ulama mengatakan hadis marfu itu ada dua marfu lafzan wa marfu hukman marfu secara lafaz lafaznya betul-betul diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga marfu hukman Maksudnya lafaznya tidak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara hukum dia dianggap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian jemaah sekalian? Ada banyak sebabnya, di antaranya adalah tentang perkara gaib yang sahabat enggak mungkin ketahui kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini ucapan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud enggak mungkin tahu kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut marfu hukman. Ini istilah dalam ilmu hadis, marfu hukman. Dia hukumnya marfu, marfu itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mauquf. Kalau mauquf itu hanya sampai kepada sahabat. Ini marfu sampai kepada Nabi SAW secara hukumnya. Kenapa? Karena ini tentang hal gaib. Yaitu tentang di langit yang kita nggak mungkin tahu kecuali mendapatkan wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya kemudian Rasulnya mengajarkan kepada para sahabatnya iya warawahu binahwihi al-mas'udi an asim an abi wa'il an abdillah qalahul hafidh az-zahabi rahimahullah qala walahu turuq asar ini juga diriwayatkan yang semisal dengan ini oleh al-mas'udi dari asim dari Abi Wa'il dari Abdullah berkata Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah asar ini memiliki banyak jalan artinya satu dengan yang lainnya saling menguatkan kemudian asar yang terakhir di dalam bab ini juga menguatkan asar yang sebelumnya wa anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Abbas bin Abdul Muttalib semoga Allah meridhai beliau ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hal tadruna kam baina samai wal ard kulna Allahu wa rasuluhu a'lam Tahukah kalian jarak antara langit dan bumi maka kami berkata Allah dan rasulnya lebih mengetahui Qala bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin Maka Nabi SAW mengatakan antara langit dan bumi jarak 500 tahun perjalanan. Wa kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Dan tebal setiap langit juga 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati wal arsh bahrun. Dan di antara langit yang ketujuh dengan arsh Allah ada lautan. Baina asfalihi wa alahu kama baina sama'i wal ard. Antara bagian bawahnya dan atasnya seperti antara langit dan bumi, yaitu 500 tahun perjalanan. Wallahu fawqa dhalik dan Allah berada di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam tidak sedikit pun tersembunyi amalan anak Adam selalu Allah memperhatikan, melihat, lagi maha mendengar. Rawahu Abu Daud wa gairuhu Diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Ini jemaah sekalian, lafaz hadis yang menguatkan asar sebelumnya namun lafaz ini doif lemah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul hadis ad do'ifah nomor hadis 1247 makanya penulis menyebutkan di bagian akhir hanya sekedar menguatkan hadis sebelumnya yang sahih namun lafaz ini lemah do'if, wallahu Jemaah sekalian jadi bagian akhir berbicara tentang kursi Allah arsy Allah dan langit yang tujuh langit yang tujuh Perjalanan setiap satu langit sampai langit berikutnya 500 tahun perjalanan Berarti kalau kita kali tujuh jadi berapa? 3500 tahun perjalanan Ternyata jarak yang panjang itu Semuanya kalau digabungkan Begitu pula tebalnya langit Sampai 500 tahun perjalanan semuanya kalau di semuanya kalau digabungkan kemudian dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas jadi subhanallah langit yang luas sekali dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya yang luas sekali kalau semuanya digabungkan hanya seperti sebuah gelang jika dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Inilah maksud firman Allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Bentuk meliputinya adalah seperti padang pasir yang luas dibandingkan dengan sebuah gelang yang kecil. Jadi langit dan bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Berarti manusia itu kecil sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang besar tersebut. Dan pelajaran terpentingnya adalah tentang keagungan dan kebesaran Allah yang maha mampu maha perkasa, maha kuat untuk menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar tersebut. Dan apabila makhluknya sangat besar, tentu Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Lalu jemaah sekalian, apa itu kursi Allah? Kursi Allah itu walaupun secara bahasa kursi itu tempat duduk, tapi kursi Allah di sini bukan maksudnya tempat duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan Kata beliau, Al-Kursi Maudi'ul Qadamain. Yang dimaksud dengan kursi Allah adalah tempat dua kakinya Allah Azza wa Jalla. Tempat dua kakinya Allah Azza wa Jalla. Ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Mukhtasarul Ulum. Nah sekarang jemaah sekalian, perbandingan kursi dengan arsh. Kursi, al-kursi yang besar sekali itu, bagaimana kalau dibandingkan dengan arsh Allah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafadlul arsh al kursi kafadli tilkal falah ala tilkal halqah. Besarnya arsh Allah dibandingkan kursi Allah juga sama perbandingannya seperti besarnya padang pasir yang luas itu dibandingkan dengan gelang yang sangat kecil tersebut. Subhanallah. Jadi bagaimana lagi besarnya Arsh Allah? Ternyata kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah juga seperti gelang yang sangat kecil itu dibandingkan padang pasir yang luas. Makanya para ulama mengatakan Arsh Allah Azza wa Jalla adalah makhluk Allah yang paling besar dan sekaligus paling tinggi yang menjadi atap seluruh makhluk dan di atasnya tidak ada lagi selain Allah Azza wa Jalla sebagaimana ditegaskan juga dalam hadis yang mulia ini kemudian jemaah sekalian yang lebih menguatkan lagi tentang besarnya arsh Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah Yang memikul arsh Robmu pada hari kiamat ada delapan malaikat yang memikul arsh Robmu pada hari kiamat ada delapan malaikat dan ada sebuah hadis yang dikhilafkan para ulama tentang kesohihannya yaitu di masa saat ini yang memikul arsh Allah ada empat malaikat jadi nanti di hari kiamat baru Allah tambahkan menjadi delapan nah jemaah sekalian tentang para malaikat ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan hadis ini disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam as shahihah nomor hadis 151. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzdina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsh." Aku telah diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang setiap malaikat dari kumpulan malaikat yang memikul arsy Allah tentang salah satu sifat mereka yaitu sifat fisik mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati sanatin." Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Ini malaikat yang memikul arsy Allah. Dan di hari kiamat jumlah mereka ada delapan. Jadi sebesar apa arsy Allah? Kalau delapan malaikat, setiap malaikat jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Itu baru dari daun telinganya sampai ke bahunya. Maka bagaimana lagi sampai di kakinya. Maka semua ini menunjukkan kepada kita besarnya arsh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita sifat keagungan Allah Azza wa Jalla sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-azamah sifat keagungan Allah al-kibriya sifat kebesaran Allah dan juga at-takabbur sifat Allah yang maha besar lagi maha sombong sifat-sifat kebesaran ini menjadikan Allah yang pantas ketika Allah bersifat sombong. Makanya jemaah sekalian, Allah sangat murka kalau makhluk itu punya sifat sombong. Karena makhluk gak ada apa-apanya. Makhluk itu kecil, makhluk itu rendah, hina. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bagaimana mungkin dia menyombongkan diri? Hanya Allah Azza wa Jalla yang pantas menyandang sifat ini. Makanya di sini ada faidah satu sifat kalau dinisbatkan kepada Allah itu sifat kemuliaan. Tapi kalau dinisbatkan kepada makhluk maka bisa jadi itu sifat kekurangan. Jadi terkadang ada sifat kalau dinisbatkan kepada Allah itu kemuliaan. Tapi kalau kepada makhluk itu kehinaan. Contohnya apa? Sifat sombong. Hanya Allah yang pantas untuk menyombongkan diri. Karena Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Tidak ada aib, tidak ada celah, semuanya sempurna. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ada sifat bagi makhluk itu sifat sempurna atau minimal kita katakan normal. Tapi bagi Allah, kalau kita sematkan sifat itu kepada Allah, tidak layak, tidak pantas. Contohnya apa? mengantuk dan tidur. Ada manusia kalau nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur berarti nggak normal. Jadi bagi manusia ini hal yang baik, mengantuk dan tidur itu dibutuhkan manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak mengantuk, tidak pula tidur. Iya. Jadi nggak semua sifat yang layak disematkan kepada makhluk lalu kita sematkan kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, sifat yang layak bagi Allah tidak semuanya layak disematkan kepada makhluk. Iya. Jadi jemaah sekalian, semua ini menjelaskan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan juga menunjukkan kepada kita sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Allah bukan hanya maha besar, bukan hanya maha agung, bukan hanya maha mulia, tapi juga maha tinggi. Dan maha tinggi Allah bukan sekedar tinggi sifatnya. Tinggi sifatnya maksudnya semua sifat Allah mulia. Tidak ada yang rendah. Bukan pula sekedar tinggi kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyaingi Allah dalam kekuasaannya tetapi juga tinggi zatnya apa artinya tinggi zatnya berada di atas segala sesuatu dan hadis ini nggak mungkin lagi ditakwilkan lain sudah jelas Nabi SAW mengatakan wa kursi wal ma' sumiati, amin wal arsyu fawqal ma wallahu fawqal arsh antara kursi dengan air 500 tahun perjalanan antara arsh dengan air juga 500 tahun perjalanan dan Allah berada di atas arsh antara kursi dengan air 500 tahun perjalanan dan arsh berada di atas air dan Allah berada di atas arsh ini sebenarnya kalau kita perhatikan lafaznya, nggak mungkin lagi ditakwilkan lain. Karena diantara pemahaman yang menyimpang adalah mereka mentakwil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla padahal tidak ada petunjuknya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Artinya mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsh. Maka hadis yang mulia ini menegaskan kepada kita keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Allah di atas arsh di atas segala sesuatu dan Allah tentu tidak membutuhkan arsh sedikit pun bahkan arsh yang butuh kepada Allah azza wa jalla Kemudian kata Nabi SAW, La yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Tidak tersembunyi atas Allah sedikit pun amalan kalian. Maksudnya apa? Dimanapun kita, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, serta mengawasi. Itulah maksudnya yang ada di mana-mana. Jadi bukan zat Allah. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita yang ada di mana-mana bukan zat Allah tapi ilmu dan pengawasan Allah Azza wa Jalla serta pendengaran dan penglihatan Allah meliputi segala sesuatu adapun zat Allah di atas arsh di atas langit yang ketujuh di atas air di atas arsh inilah jemaah sekalian keyakinan yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah dan juga berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pula sesuai dengan akal sehat karena kalau kita sebut yang maha tinggi menurut akal sehat yang maha tinggi itu berada di atas segala sesuatu kalau dia tidak berada di atas segala sesuatu berarti nggak pantas disebut maha tinggi atau kalau dia ada di mana-mana, ada di atas, ada juga di tempat yang rendah, berarti dia bukan maha tinggi. Karena dia ada juga di tempat yang rendah. Jadi, menurut akal sehat, Allah di atas segala sesuatu. Begitu pula fitrah manusia jemaah sekalian. Manusia itu Allah ciptakan dengan fitrah meyakini Allah di atas. Bukan di mana-mana atau tidak di mana-mana. Buktikan sendiri jemaah sekalian. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemana hati kita mengarah? Ketika kita sholat, kemana hati kita mengarah? Pasti ke atas. Dan anak-anak kecil yang belum ternodai fitrahnya, kalau kita tanya di mana Allah, dia akan katakan di atas. Kecuali sudah nonton sinetron, Allah di mana-mana, atau sudah dengar syubhat, Allah tidak di mana-mana. Kalau dia belum dengar apa-apa, pasti dia akan mengatakan Allah di atas. Itu namanya fitrah, sifat dasar, tabiat asli manusia. Allah ciptakan mengimani Allah di atas segala sesuatu. Iya. Jadi dalil Al-Qur'an, dalil As-Sunnah, ijma ulama salaf akal yang sehat dan fitrah manusia semuanya menetapkan Allah di atas arsh di atas segala sesuatu dan jemaah sekalian, belum pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana. Belum pernah. Begitu pula di masa sahabat masih hidup. Belum ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana atau Allah di mana-mana. Itu semuanya akidah baru. Ketika muncul golongan Jahmiyah. Makanya asy Al-Allamah doktor. Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullah beliau berkata, "Fiha itsbatu uluwillahi ala khalqihi bidzatihi al-muqaddasah." Di dalam hadis-hadis ini fihi ma itsbatu uluwillahi ala khalqihi bidzatihi al-muqaddasah. Terdapat penetapan sifat tinggi bagi Allah yaitu zatnya yang maha suci berada di atas segala sesuatu khilafa mataz'amu mataz'umuhu al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asyairah alladzina yanfuna uluwallahi ala khalqih berbeda dengan keyakinan tiga golongan yang baru muncul jauh setelah Nabi SAW wafat atau setelah masa sahabat yang pertama Jahmiyah yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Asy'ariyah. Ini semua golongan baru. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di masa sahabat. Mereka semuanya mengingkari sifat tingginya Allah di atas segala sesuatu. Jadi pelopornya adalah Al-Jahmiyah. Dinisbatkan kepada Jaham bin Sufwan. Dialah yang pertama berpendapat Allah tidak di atas. Tidak di atas arsh. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu dasar akidah mereka harus sesuai dengan akal mereka. Kalau menurut mereka nggak masuk akal, mereka tidak terima. Contohnya jemaah sekalian mereka mengatakan, kalau seandainya Allah di atas, berarti Allah membutuhkan arsh. Kalau Allah di atas arsh, berarti Allah butuh kepada arsh. Ini kan akal-akalan. Jadi dia tolak dalil dengan akal-akalannya. Dia katakan kalau Allah berada di atas ars berarti butuh kepada ars. Maka mereka tolak Allah di atas ars. Kita katakan kepada mereka itu tidak melazimkan. Ketika Allah di atas ars tidak berkonsekuensi Allah butuh kepada ars. Karena kalau kita berpikir seperti itu, sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk ketika dia berada di atas sesuatu, Contoh kita berada di atas karpet sekarang karena memang kita yang butuh karpet bukan karpet yang butuh kita. Kalau kita berpikirnya Allah di atas ars berarti Allah butuh kepada ars. Secara tidak langsung kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah di atas ars sama sekali tidak membutuhkan ars. Kemudian kenapa ini menjadi pendapat Asy'ariyah? Karena Abu Hasan al Ashari rahimahullah beliau itu bapak tirinya seorang pentolan Mu'tazilah. Maka beliau mengambil akidah Mu'tazilah lalu dirumuskan sendiri menjadi akidah Asy'ariyah, dicampur-campur dengan yang lain. Dan jemaah sekalian, ini sebenarnya juga akidah beliau yang lama. Setelah itu beliau taubat dan beliau tulis buku untuk membantah keyakinannya yang lama. Beliau tulis kitab Al-Ibanah Beliau tulis lagi kitab Maqalatul Islamiyin. Ini kitab-kitab beliau setelah beliau tobat. Sayangnya para pengikutnya tidak semuanya ikut bertobat. Rujuk kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau sendiri yang dinisbatkan kepadanya akidah al-asyairah atau asyariyah, beliau sendiri bertobat. Membuang semua akidah lama yang bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi banyak generasi berikutnya sampai di hari kita ini mengira akidah beliau yang lama itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Lagi pula jamaah sekalian, Abu Hasan al Ashari beliau seorang ahli ilmu. Tapi kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, belum ada apa-apanya. Makanya sangat aneh. Ada orang menisbatkan akidah kepada Abu Hasan al Ashari, kenapa tidak menisbatkan kepada Syafi'i? Kenapa enggak disebut akidah Syafi'iyah? Kalau seandainya boleh dinisbatkan kepada akidah ini kepada pendapat ulama, tentu Imam Syafi'i lebih berhak. Karena beliau lebih berilmu dan lebih dulu zamannya, lebih senior daripada Abu Hasan al Ashari. Kalau kita mengakui madhab fikih Syafi'i, seharusnya kita mengakui juga akidah beliau. Dan imam yang empat semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat silahkan mencari riwayat-riwayat dari imam yang empat tentang keyakinan di mana Allah semuanya sepakat tidak ada perbedaan pendapat Allah di atas arsh di atas langitnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata wa anna Allah ala arshihi fi samaihi bahwasanya Allah di atas arsnya di atas langitnya jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini penetapan sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Maka lengkaplah sudah terdapat dalam hadis ini sifat keagungan, sifat kebesaran dan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus sampai pada satu kesimpulan yaitu hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Kalau kita mengimani Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, tapi kita masih menduakan Allah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Walaupun mereka meyakini Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, tapi masih berbuat dosa syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menjelaskan dzalika bi anna huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dialah Allah sesembahan yang hak adapun yang mereka sembah selain dia adalah batil batil itu artinya salah tidak benar bahkan tidak benarnya sampai pada tingkatan dosa terbesar yang disebut kesyirikan dan kekafiran kemudian perhatikan lanjutan ayat Allah jelaskan sebabnya. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Dan mengapa semua yang disembah selain Allah itu salah? Wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Semua yang mereka sembah selain dia adalah batil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dengan ini telah menyelesaikan penjelasan ringkas kitab tauhid sebanyak 67 bab. Kita selesaikan dalam berapa pertemuan? Ada yang tahu? Kurang lebih 112 pertemuan. Alhamdulillah rekamannya ada semuanya. Ya mungkin yang lebih lengkap dalam bentuk audio. Ada di Telegram, mungkin siapa yang ingin mempelajari atau mendengar kembali dari awal ada rekamannya. Semoga Allah memberi manfaat apa yang sudah kita pelajari dan semoga Allah mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Mohon penjelasannya bagaimana ketentuan al-wala wal bara kepada orang yang melakukan bid'ah. Maaf tidak sesuai tema. Sebenarnya temanya pertanyaannya sesuai tema. Karena tadi kita berbicara tentang bid'ah juga. Keyakinan yang bid'ah tidak meng, tidak mengimani Allah di atas arsh. Ini keyakinan yang bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam amalan. Justru bid'ah yang lebih parah adalah dalam akidah. Punya keyakinan dalam agama yang berbeda dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu bid'ah yang justru lebih parah daripada sekedar bid'ah di dalam amalan. Ini secara umum. Iya. Maka bagaimana ketentuan al-wala wal bara terhadap orang yang berbuat bid'ah? Al-wala wal bara itu artinya cinta dan benci. Maka jemaah sekalian, manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan dalam hal kecintaan dan kebencian kita kepada mereka. Tingkatan yang pertama, orang-orang yang kita harus benci sepenuhnya tidak boleh ada cinta kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Enggak boleh kita cinta kepada mereka. Kalau kita cinta kepada mereka, berarti kita menjadikan mereka sebagai wali. Dan Allah telah melarang keras dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Subhanallah, ini ancaman berat sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Jadi hati-hati. Kalau kita cinta kepada orang kafir, naudzubillah, mungkin kita dibangkitkan bersama dia. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh orang-orang soleh, maka insya Allah kita dibangkitkan bersama mereka. Jadi ini yang pertama, yang nggak boleh ada cinta kepada mereka. Tapi jemaah sekalian bukan berarti kita berbuat zolim, tidak. Nggak boleh kita berbuat zolim, walaupun kepada orang-orang kafir. Tapi kita juga tidak boleh mencintai mereka. Karena mencintai mereka berarti menjadikan mereka sebagai wali. Itu salah satu makna wali. Yang kedua, orang yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh benci sedikit pun. Siapa mereka itu? para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Nah, sekarang yang ketiga. Orang yang kita cintai di satu sisi tapi kita benci dari sisi yang lain. Siapa mereka itu? Dia masih muslim. Masih saudara kita, maka kita harus cintai dia. Tapi di satu sisi dia juga menyimpang dalam agama. Apakah berbuat maksiat atau berbuat bid'ah? Maka kita benci sekadar penyimpangannya dalam agama. Inilah namanya keadilan. Kita cinta sekadar iman dan takwanya kepada Allah, kita benci sekadar maksiat atau penyimpangannya di dalam agama. Dan inilah jemaah sekalian yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Yang Nabi SAW mengatakan, Awsaku ural iman, al-hubbu fillah wal bukdu fillah.